وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kepada seluruh ikhwah al-hadirin yang saya muliakan pada hari ini kita berkumpul di Ma'had Ibn Taimiyah atau di Masjid Ma'had Ibn Taimiyah untuk melakukan salah satu kegiatan ibadah kita yaitu terkait dengan ilmu Islam. Majelis kita di hari ini sebenarnya sebagai salah satu upaya mewujudkan amanah fatwa Syekhina Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam salah satu fatwanya beliau hafizahullah taala mengingatkan kita tentang sesuatu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang mungkin saya nanti juga akan di ditemani oleh beberapa asatidah untuk menyebutkan beberapa hal terkait dengannya. Lebih khusus terkait dengan kedatangan seorang yang disebut dengan nama Abdul Hadi Al-Umairi yang seingat saya ini adalah kali kedua orang ini datang ke negeri kita. Ketika Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali ditanya pada kesempatan beberapa waktu yang lalu ini maka beliau menegaskan mengatakan hadziru minhu hadziru minhu tahdzirlah orang ini beri peringatan yakni ikhwan salafiyin dari orang ini. Kalimat singkat dari Syekhuna mengandung makna yang sangat luas. Kalimat singkat dari seorang alim ini akan membutuhkan beberapa majelis dari kita. Namun dalam kesempatan di hari ini kita hanya punya waktu sejak sekarang hingga ba'da zuhur nanti. Mungkin itu hanya sebagian saja yang bisa dibahas. Kalau dahulu pada awal kedatangannya Antum semua sudah mendengar jawaban beberapa masyayikh yang saya sampaikan, saya nukilkan dalam salah satu muhadalah di mana mereka semua pada waktu itu yang ditanya nama-nama yang telah disebutkan saat itu tidak mengenal satupun dari mereka tidak mengenal siapa orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi ini. Maka ketika ikhwan salafin menanyakan kepada Asadidah siapa Abdul Hadi Umairi ini maka Asadidah menjawab wallahu a'lam kami tidak mengenalnya kami kata para Asadidah akan bertanya kepada masyayikh atau ulama yang ada di Al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah yang ada di Arab Saudi karena orang ini berasal dari sana maka kita ingin bertanya kepada masyayikh siapa orang ini sebenarnya upaya asatidah pada jawaban mereka yang pertama menjawab pertanyaan salafiyin dengan jawaban wallahu a'lam adalah jawaban yang memang hakikatnya demikian, tidak mengenal siapa orang ini. Dan salafiyin bertanya dengan pertanyaan seperti itu, itu adalah sebuah pertanyaan dan sikap yang terpuji. Karena mereka sangat berhati-hati dalam menimba ilmu. Sikap salafiyin dengan pertanyaan seperti itu adalah bagian dari upaya mereka beramal dengan nasihat salaf inna hadzal dina ilmun atau inna hadzal dina atau inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah sebuah agama atau akidah. Keyakinan. Din. Maka hendaknya kalian meninjau, melihat dari siapa kalian menimba ilmu. Terkhusus di zaman penuh dengan fitan dan semakin banyaknya ahlul fitan. Sikap salafin yang seperti ini pada dasarnya adalah sikap yang terpuji. Maka asatidah pun berusaha bertanya kepada masyayikh sebagai upaya untuk mengembalikan perkara umat kepada para ulama. dan sebagai upaya berhati-hati di dalam menimba ilmu atau merekomendasi seorang yang akan mengajar dan memberikan ilmunya kepada salafiyin. Maka walhamdulillah dalam kesempatan umroh di akhir bulan Mei 2014 antara 20 hingga 29 Mei maka eh, saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk berjumpa dengan beberapa masyayikh. Di antara yang sempat kami jumpai pada waktu itu adalah eh, Syekh Abdullah Al-Bukhari di Madinah di masjid beliau. Kami tanyakan kepada beliau, wahai syekh, akan datang ke Indonesia seorang disebut namanya Abdul Hadil Umairi. Nah. Waktu itu saya menyebutnya Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Maka Syekh menjawab, La harifu, man huwa. Saya nggak kenal dia. Siapa orang ini? Jawaban yang senada juga dijawab oleh Syekh Muhammad Ghalib dan Syekh Arafat Al-Muhammadi. Juga beliau-beliau ini tidak kenal siapa itu orang yang bernama Al-Umair ini tadi atau Abdul Hadi Al-Umair. Akhirnya selepas sholat Jumat saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Syekhuna Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala di salah satu ruangan masjid saya dipersilakan untuk masuk ke sana dan kemudian saya sampaikan pertanyaan yang sama Syekh pun menjawab, La a'rifuhu. Saya nggak kenal orang ini. Nah, kemudian Syekh bertanya kepada beberapa masyaih yang hadir di sekitarnya pada saat itu. Syekh Ubaid duduk di kursi dan beberapa masyaih serta talabatul ilm yang hadir di ruangan khusus tadi ditanya oleh Syekh, "Kalian ada yang kenal siapa orang ini?" Semua yang hadir tidak ada satupun yang mengenalnya. Kemudian Syekh Ubaid menyatakan idzan ar-rajul majhul. Status orang ini adalah majhul. Orang yang tidak dikenal apakah benar-benar dia sebagai ahli sunnah, salafi atau termasuk orang-orang yang memiliki syubhat dan kebatilan padanya. Maka Syekh Ubaid menasihatkan, "Antum la tastaqdilu al majahin wa la tastadifuhum Kalian jangan menyambut orang-orang yang majhul. Yang enggak jelas. Dan jangan kalian mengundang orang-orang yang seperti ini. Nah. Wa ma'alaikum alla tahduru. Enggak salah kalau kalian tidak mau hadir di dalam acaranya orang ini. Karena enggak jelas. Subhanallah. Dalam kesempatan lain salah satu teman kita di Madinah sempat berjumpa Syekh Muhammad bin Hadi. Dan itu terekam. Ditanya pula dengan pertanyaan yang sama. Bahwa Syekh akan datang ke Indonesia. Orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Syekh menjawab, lah Arifu Ini Syekh yang mengundang adalah orang-orangnya Dulkornain. Kemudian Syekh mengatakan, "Idzan sana'rifuhu bihim wa na'rifuhum bihi." Kalau gitu, kita akan mengenali siapa hakikat orang ini yang bernama Abdul Hadi Umairi melalui perantara si pengundang ini tadi. Kita akan tahu nanti hakikatnya dia dan kita akan mengenal siapa mereka para pengundang melalui orang yang diundang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Subhanallah. Ucapan Syekh Muhammad bin Hadi terwujud. Nanti akan kita jelaskan bahwa ucapan beliau terwujud. Terjadi. Bahwa kita semakin mengenal orang ini melalui para pengundangnya. dan kita semakin mengenal siapa mereka ini para panitia daurah ini melalui orang ini juga. Jadi memang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil Seseorang itu akidahnya, manhajnya akan dikenal, diketahui melalui temannya. Dengan siapa dia berkawan? Maka Rasulullah melanjutkan hendaknya salah seorang di antara kalian melihat, meninjau dengan siapa dia berkawan. Ya subhanallah. Kemudian saya berangkat ke Mekah dari Madinah. Sesampainya di Mekah, saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Syekhuna Rabi'. Hafizahullah taala. Sebelum saya mengisahkan tentang ini, saya ingin menyebut kembali salah satu dialog yang terjadi dalam pertemuan dengan Syekh Ubaid. Saya sampaikan Syekh disebutkan oleh mereka bahwa Orang ini Abdul Hadid Umairi adalah sebagai anggota Dewan Fatwa Masjidil Haram. Demikian katanya. Maka Syekh menjawab, "Wa ma akthar man qila innahu a'dha hay'atul ifta fa idza bihi qutbiyyun aw hizbiyyun aw mubtadi'." Berapa banyak orang yang sudah disebut bahwa dia adalah anggota Dewan Fatwa. Tapi pada hakikatnya dia adalah seorang kutbi. Berpaham dengan paham Sayyid Qutub. Atau dia seorang hizbi. Bahkan dia seorang mufsadir. Disebutkan dia anggota Dewan Fatwa. Nggak menjamin. Kemudian saya memberi beberapa nama. Contoh. Fulan, fulan, fulan, fulan. Kalau kita yang di Indonesia atau di luar negeri jarang mengetahui hakikat yang seperti ini. Nah, dengan embel-embel atau sebutan anggota Dewan Fatwa dianggapnya itu sebagai rekomendasi mutlak atas kelurusan akidah dan manhajnya. Kemudian Syekh Subhanahu wa eh, Ta'ala mengatakan fala yadman kaunuhu min hayatil ifta au hayat kada wa kada ayyakuna salafiyan. Enggak menjamin bahwa dia posisinya sebagai anggota dewan fatwa atau dewan yang lainnya bahwa dia adalah seorang salafi. Tidak menjamin. Kemudian Syekhuna Rabi hafizahullah taala ketika saya tanya di perjalanan pulang dari masjid beliau ke rumah kediamannya mengendarai mobil beliau di mobil itu saya tanyakan tentang orang yang bernama Abdul Hadi Umayyi. Beliau menyatakan la a'rifu. La a'rifu. Diulangi oleh Saya nggak kenal orang ini. Saya nggak kenal. Kemudian barakallahu fikum disebutkan bahwa yang akan mengundang dia adalah kawan-kawannya Dulkornein Syekh sambil menganggukkan kepalanya mengatakan inna tuyur ala ashkaliha taqa. Inna tuyur ala ashkaliha taqa. Diulangi dua kali. Sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang sejenis dengannya. Diulangi dua kali oleh Syekh ucapan. Subhanallah. Kenyataan realita mengabarkan kepada kita bahwa memang benar. Orang akan berkumpul dengan yang setipe dengannya ucapan ini sebenarnya bermula dari atau uh, sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al arwah junudun mujannadah bahwa jiwa-jiwa itu akan selalu berkumpul berkawan bersatu dengan yang sejenis dengannya yang dikenal sama dengannya Ma ta'arafa minha telaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa ini yang saling mengenal sesuai, cocok, setipe, satu karakter, dia akan bergabung. Cocok. Dan sebaliknya, kalau jiwa ini tidak saling mengenal, nggak pas, nggak connect, ya, nggak cocok gitu. Ya. Ini orang yang suka kalau menyampaikan berita tersebut tenang, tidak terburu-buru, jujur. Dia akan senang dengan orang yang sama juga. Kalau menyampaikan data atau informasi, tersebut jujur, dan sebagainya. Kalau dia seperti itu, didatangi dan berkawan dengan orang-orang yang tidak jujur, nggak betah berkawan dengannya, nggak cocok. Begitu juga manhaj. Seorang yang manhajnya lurus, benar-benar berjalan di atas al-manhaj salafi, senang kepada ulama dengan bentuk bentuk kesenangan dan kecintaan yang jujur, terbukti dalam ucapan dan amalannya, dia akan senang berkumpul dengan itu. Begitu berbeda, ya, ruh atau jiwa ini tidak saling mengenal. Ternyata orang yang ada di dekatnya itu manhajnya berbeda. Maka akan berpisah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis. Nah, dan realita membuktikan itu. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika saya sampaikan hal ini pada waktu itu sebagai amanah jawaban masyaikh bahwa mereka tidak mengenal orang ini. Dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan majhul. Dan agar kalian tidak menyambut atau mengundang orang-orang majhul. Amanah ini saya sampaikan di sebuah majelis. Ternyata penyampaian saya ini membuat Abdul Hadil Umairi mengeluarkan isi hatinya. Dia menumpahkan apa yang ada di hatinya dalam bentuk emosi dan kemarahan. Nah, kalau dia seorang yang ikhlas, dia akan tenang menghadapi ini. Akan ilmiah. Kalau dia seorang yang bermanhaj salafi, dia akan menyikapi keadaan ini dengan sisi tinjau manhaj salafi. Dia akan melihat itu kawan-kawan mengembalikan urusan mereka kepada ulama. Yang ditanya oleh kawan-kawan kita di Indonesia itu ulama Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaidul Jabiri. Setidaknya dia menghargai keadaan ini dan sikap itu gak sembarangan menjawab asal tidak. Ya, oh kami nggak kenal, jangan hadiri. Kami nggak kenal dia, wahai ikhwan, tinggalkan. Enggak. Asatidah menyatakan, wallahu a'lam. Kita nggak kenal dia, kita mau tanya ulama di Mekah dan ulama di Madinah. Kalau dia seorang yang mukhlis, dia akan menyikapi dengan ikhlas dan kalau dia seorang yang bermanat salafi, dia akan menyikapinya dengan tinjauan pandang manat salafi yaitu salah satu pondasi dasar as-salafiyah adalah mengembalikan urusan umat kepada ulama kibar dan sudah dilakukan. Barakallahu fikum. Dan kalau dia memiliki jiwa pembina, punya jiwa tarbiyah, seorang dai yang memiliki jiwa tarbiyah, dia nggak akan terpancing dengan itu. Dia akan mengatakan, sudah ikhwan kalian tenang saja, itu teman-teman kita sudah menempuh jalur ilmiah. Saya datang ke sini hanya sekedar ingin menyampaikan, ya, Barakallahu fikum. Eh, jika itu dianggap bermanfaat, ya silakan kalian ambil. Nah, dan semestinya dengan jawaban ini, dia malu untuk datang ke Indonesia. Malu. Bukan memaksakan diri kemudian marah-marah. Akhirnya dia jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Nah, yang ini nanti kita akan tunjukkan. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi sebenarnya daurah kali ini temanya adalah sekelumit mengenal tentang orang yang bernama Abdul Hadi al Umayyi. Nah, si pengusung fitnah. Nah, ini temanya. Mengenal sekelumit tentang Abdul Hadi al Umayyi. Nah. Kemudian dia menulis atau sebelumnya dia mengkritisi ucapan saya ketika bertanya kepada masyaif uh, eh, gelar doktor. Gelar doktor yang sempat saya ucapkan di hadapan masyaif ketika saya sampaikan eh, saya sampaikan kepada sebagian masyayikh akan datang seorang yang disebut Dr. Abdul Hadi Umairi. Wah, dia mendapatkan kesempatan untuk menjadikan ini sebagai salah satu ma'akhin, salah satu kritikan terhadap uh, Luqman Ba'abdu atau juga Asadidah. Ikhwani din 'azzani Allah wa iyyakum dia marah-marah dan mengatakan ini menunjukkan bahwa dia nggak punya tasabut. Saya bukan dokter. Nah, wah ribut dia di dalam muhalborohnya. gara-gara gelar dokter yang saya sebutkan. Bahwa Lukman Babri ini tidak tersebut. Sebagian orang-orangnya di sini menuduh saya berdusta dengan menyematkan gelar doktor untuk Abdul Hadi Al-Umairi. Masya Allah. Nah. Padahal kalau mereka mau ta'ani atau Abdul Hadi Umairi mau ta'ani, mau tenang, tidak emosi, dia bertanya, jangan-jangan Lukman ini menyebut saya dokter ada latar belakangnya mungkin. Tanya dulu kepada orang-orangnya. Jangan-jangan demikian. Masa sekonyong-konyong Lukman Mbak Abdul akan mengatakan saya ini dokter? Kira-kira bagaimana? Mestinya Jangan terburu-buru, tasabut. Anda, wahid ini tidak kenal siapa orang-orang yang di sekitar Anda dengan baik. Anda baru mengenal via telepon atau perjumpaan sekali, dua kali. Anda nggak mengenal siapa Hanan Bahanan Al-Kadzab. Iya. Dan yang bersamanya nggak kenal Anda itu. Kalau tanya kepada orang Sulu siapa Hanan Bahanan akan dijawab oleh orang Sulu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin, ketahuilah bahwa saya mengucapkan atau menyebutkan gelar doktor itu tidak lain berdasarkan pamflet-pamflet resmi yang disebarkan oleh panitia melalui beberapa media. Ya. Berdasarkan pamflet-pamflet yang kemudian oleh teman-teman dikumpulkan minimalnya ada 11 bukti Sebelas bukti pamflet dan yang semisalnya pengumuman ya bahwa yang akan mengisi itu adalah Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Nah, contohnya adalah pamflet yang disebarkan untuk acara daurah dia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebelahnya Makassar. Di sana disebutkan hadirilah tablik akbar Kabupaten Maros bersama ulama Timur Tengah. Dia bukan ulama di Timur Tengah. Di Mekah aja nggak dikenal. Ya? Di Mekah ya bukan ulama Timur Tengah nggak bukan. Nah, satu ini hulu berlebihan. Ya. Dengan temanya di sini disebutkan semua tentang pendidikan anak. Ya. Pembicaranya disebutkan Syekh Dr. Abdul Hadi Al-Umairi, panitia. Nah, disebutkan hari Sabtu tanggal 16 Sya'ban 1435 Hijriah atau 14 Juni 2014. Nah, kira-kira siapa yang meletakkan gelar doktor? Lukman Babu atau panitia? Panitia. Nah, satu itu di Kabupaten Maros. Berikutnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan juga. Ya. Disebutkan dalam pamfletnya dengan mengharap ridho Allah Ta'ala hadirilah tablik akbar bersama istri ulama Timur Tengah. Ini istrinya. Nah. asy Ummu Muhammad hafizahullah istri Syekh Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Nah. Ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 sesuai dengan yang tertera di situ. Nah, Kemudian pengumuman yang disebarkan terkait daurahnya di Masjid Amwa. Tahu Masjid Amwa? Masjid Al-Muhajirin wal Ansor Depok. Disebutkan di sini. Nah, bahwa akan diadakan daurah bertempat Masjid Al-Muhajirin wal Ansor. Alamatnya disebutkan pemateri asy doktor. Abdul Hadil Umairi. Ini baru tiga yang saya sebutkan. Dari minimalnya ada sebelas bukti. Pamflet atau surat edaran dan yang semakna dengannya yang berisi pengumuman dan pemberitahuan akan adanya daurah Syekh doktor Abdul Hadi Al-Umairi. Kira-kira yang gak tersebut ini siapa? Nah, kalau nggak saya sebutkan dokter, nanti panitia menyalahkan saya menjatuhkan nama baik syekh. Maka saya sebutkan sesuai dengan yang ada di pamflet. Nah, semestinya Abdul Hadil Umairi marah-marahnya kepada panitia. Pada Hanan Bahanan Abdul Mu'tin Medani, kemudian Ali Basuki, kemudian siapa lagi yang satu grup dengan mereka. Kalian ini yang gak tersebut. Ittaqullah antum. Mestinya demikian. Lah kok Lukman Babu yang dijadikan bahan rujaan? Nah, barakallahu fikum. Kalau antum dengarkan nanti beberapa pembahasan ini akan mungkin ada salah satu kesimpulan di benak antum bahwa Abdul Hadi Umar ini anak-anak masih. Masih anak-anak, betul. Tingkah polahnya itu. Persis anak-anak. Nanti akan antum saksikan. Ya. Masya Allah. Nah yang aneh ini drama yang dibuat oleh panitia dan orang-orang di sekitarnya. Di sini ada beberapa catatan dari saya, saya sebutkan ketahui bahwa penyebutan gelar doktor yang saya ucapkan tersebut adalah berdasarkan keterangan panitia Daurah Al-Umairi yang disebarkan secara resmi oleh panitia melalui berbagai media dalam sekian banyak pamflet. Semestinya kritikan saudara Al-Umairi ditujukan kepada penitia, bukan kepada saya. Nah, mungkin saja Al-Umairi tidak tahu bahwa yang memulai penyematan gelar doktor tersebut adalah panitia. Mungkin dia nggak tahu. Ya. Saya mendengarkan sedikit ceramahnya yang berbahasa Arab itu. Ya. Dia menyebut masalah doktor itu apa ini Lukman ini? Menyebut saya doktor apa? Nah panitia ada di sekitarnya. Mestinya kan kalau jujur dan sportif, afwan syekh. Nah, yang menyemat gelar doktor itu pertama kita, panitia. Tapi dibiarkan syekhnya terperosok dalam jurang ini. Memang para pengkhianat ini. Ya. Dibiarkan syekhnya masuk dalam jurang. Jatuh terpelanting. Miskin hadal umairi. Nah. Nah. Pertanyaan yang perlu diajukan di sini, apakah panitia memang sengaja membiarkan syekh mereka ini dalam ketidaktahuannya? Ini kemungkinan. Kalau di majelis itu nampak dibiarkan. Setelah majelis, dijelaskan nggak kepada Al-Umairi? Jawabannya ada satu dari dua kemungkinan kan? Sudah dijelaskan oleh panitia Syekh Afwan sebenarnya kita yang salah. Nah, kita yang pertama menuliskan gelar doktor. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dibiarkan terus berlangsung tanpa ada klarifikasi kepada syekh mereka ini. Nah, kalau kemungkinan yang pertama sudah disampaikan kepada syekhnya ini bahwa gelar dokter itu datangnya dari kami, bukan dari Lukman Ba'abdu. Maka semestinya syekh kalau dia seorang magister katanya, lulusan Umul Kuro ya, apalagi mudarris di Masjidil Haram, ya, barakallahu fikum, tahu metode ilmiah. Mestinya dia mengklarifikasi. Ya. Dalam salah satu audionya, ceramahnya, atau tulisan ringkas bahwa tuduhan saya kepada Lukman Ba'abdu tidak tersebut itu adalah tuduhan yang salah. Saya sendiri tidak tersebut Ya, tuduhan itu semestinya kepada saya, saya sendiri tidak tersambut. Kedua, ternyata itu kesalahan panitia. Yang panitia tidak bertasambut kepada saya. Bahwa saya belum meraih gelar doktor. Semestinya begitu. Jangan kemudian dibiarkan suasana keruh ini tetap keruh. Ya. Itu namanya gak punya amanah ilmiah. Nah, Barakallahu fikum. Itu kalau kemungkinan pertama sudah dijelaskan. Sampai hari ini saya nggak tahu apakah panitia sudah menjelaskan ataukah belum kepada Abdul Hadi Al Umairi. Yang kedua, panitia membiarkan begitu saja. Keadaan keruh ini tetap keruh. Artinya tidak menjelaskan kepada Abdul Hadi Al Umairi tidak menjelaskan kepada Abdul Hadi Al-Umairi. Maka mereka berkhianat kepada syekh mereka ya, dan berkhianat kepada diri-diri mereka sendiri. Sesama mereka sudah tahu sebenarnya. Nah, bahwa ini kesalahan dari kita. tapi tidak disampaikan kepada syekh. Ahlahuma murrun yang termanis dari dua kemungkinan itu tetap pahit. Nah, barakallahu fikum. Ahlahuma murrun. Barakallahu fikum. Kemudian dalam uh, teks terjemah ceramah Al-Umairi jadi ceramah Al-Umairi itu diterjemahkan oleh mereka dalam bahasa Indonesia Nah, dalam terjemahannya itu ada keterangan, ada tanda bintang, keterangan dalam terjemahan. Apa keterangannya? Syekh Abdul Hadi Umairi adalah alumni Magister Universitas Ummul Qura dan beliau beliau belum bergelar doktor. Ada tulisan kecil di bawah gitu. Nah. Barakallahu fikum. Bisa difahami? Pamflet ya nggak bisa dirubah sudah tersebar. Nah. Ya. Tapi mereka dalam terjemahannya ya, disebutkan keterangan ya, pada kata-kata doktor itu tadi e, bantahannya beliau, eh, bantahannya si Ulumairi, keterangan isinya Syekh Abdul Hadi Umairi adalah alumni magister Universitas Ummul Qura dan beliau belum bergelar doktor. Mestinya ditambahkan jadi maaf para pembaca, tuduhan syekh kami kepada Luqman Ba'abdu salah. Mestinya begitu. Karena Luqman Ba'abdu berdasarkan kepada pamfletnya dan pengumumannya panitia. Ini licik. Ya. Laim. Yang seperti ini. Bukan orang-orang yang sportif. nggak bisa memegang amanah umat. Nah. Ikhwani fiddin azan wa ternyata di situ ada permainan lain lagi. Nah, Sufyan Rurai, salah satu fatanin di negeri kita ini, dalam salah satu tulisannya, dia memberikan e, catatan kaki. Dia punya tulisan kata sambutan kalau nggak salah sambutan terhadap rencana Dauro Abdul Hadi Umairi, ya ada catatan kaki berisi ya, kata sambutannya ditulis tanggal 14 Mei 2014. Kemudian catatan itu diberikan pada tanggal 16 Juni. Jadi satu bulan lebih dari tulisan aslinya. Catatan kaki tersebut isinya keterangan Syekh Abdul Hadil Umairi adalah alumni magister Universitas Ummul Qura dan beliau belum doktor. Adapun pencantuman gelar doktor terhadap beliau adalah kesalahan info yang diterima panitia. Maka saya pribadi mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada para pembaca atas kesalahan tersebut. Kurang. Minta maafnya itu kepada Syekh Antum. Satu. Bukan kepada pembaca saja. Kepada Syekh Antum, Abdul Habil Mari Afwan, Syekh. Nah, akhirnya Antum jatuh pada tuduhan yang tidak berdasar. Menuduh Lukman Ba'abdu di mana itu akibatnya atau sebab yang paling utama adalah pada kami. Dan kami minta maaf kepada Lukman Ba'abdu gara-gara kami panitia ya, dia e, dituduh oleh Abdul Hadi Al Humairi. Nah, ini juga begitu. Dibiarkan keruh suasana, mumpung Abdul Hadi Lumairi sudah mentahdir Luqman Ba'abdu, biarkan aja. Nah, Barakallahu fikum. Ya subhanallah, inilah contoh pemateri di Masjid Agung Karanganyar. Nah, katanya hari ini juga ya. Nah, Ada sebuah ayat ingin saya menasihatkan untuk diri saya dan Abdul Hadid Umairi juga panitia Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 112 menyatakan wa may yaksib khafi'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman 'azima aw mubina Ayat ini maknanya dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sungguh ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubinan Nah, semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semuanya dari perbuatan seperti itu. Sudah tahu dia sendiri yang tidak tasabut, menuduh saya tidak bertasabut. Sudah tahu panitia yang salah, ya, tidak tasabut juga apa sudah bergelar doktor atau belum yang dituduh Lukman Badu juga. Nah, walhamdulillah. Nah, ini terkait dengan eh, tuduhan eh, penyematan gelar doktor untuk Abdul Hadi Umairi. Kemudian ikhwani fiddin dalam eh, dia orang ini menulis sebuah tulisan judulnya dakwah Lukman fi Indonesia. Dakwahnya Lukman Ba'du di Indonesia. Di akhir tulisan ini tertulis kata bahu Abdul Hadi Al-Umairi uh, ma'a musyarakat ikhwani begitu kalau nggak salah ya. Nah. Jadi itu karya ini atau artikel ini ditulis oleh Abdul Hadi Al-Umairi bersama uh, adanya eh, bantuan atau kerjasama teman-temannya dari kalangan duat Indonesia atau semakna dengan itu e, dalam tulisan ini masya Allah saya sebenarnya malu di satu sisi membacakannya tetapi terpaksa kadang-kadang. Nah, ya ikhwan. Karena banyak lucunya. Nah. Banyak lucunya nah. Bahwa Lukman Ba'abdu ini menimbulkan perpecahan di banyak tempat. Nah, setelah dia datang ke sana, disebutkan beberapa contoh. Nah, termasuk Solo, Solo, Jakarta, Jogja, nah, Palu, Perawang. katanya. Nah, nanti insya Allah antum akan mendengarkan atau membaca jawaban asatidah di masing-masing daerah tersebut. contoh yang cukup menarik terjadinya perkelahian di kota Cilacap. Di Cilacap ada seorang katanya di sini berkelahi. Nah, dipukul sampai urusannya masuk ke kepolisian. Ini gara-gara Lukman Ba'abdu. Nah, Anak heran, anak telepon beberapa pengurus atau ustadz di Cilacap. Ini kejadian apa? Wah, ustadz saya bilang. Dia cerita kejadiannya dari awal. Nah, ya kok bisa Lukman Abdul masuk dalam kejadian ini gimana ceritanya? Akhirnya Satidah dan pengurus di sana menulis sebuah persaksian tentang peristiwa itu apa sebenarnya. Dan anak sering mengingatkan ikhwan dalam beberapa majelis atau ketika saya diminta nasihat. Ya, tidak jarang saya mengingatkan hindari kekerasan. Hindari kekerasan. Jangan menggunakan kekerasan. Nah, barakallahu fikum. Nanti suatu waktu bisa dibaca apa yang terjadi di Cilacap dalam bentuk tulisan. Yang kedua di Solo katanya ada seorang umahat minta cerai dari suaminya. Juga gara-gara Lukman Ba'abdu. Ya subhanallah. Sementara baru dengar kejadian itu setelah baca tulisannya Abdul Hadi Umair ini. Ya subhanallah. Anda lihat masa seorang magister seperti ini sih? Seorang pengajar di Masjidil Haram, Ma'hadil Haram seperti ini betapa kasihannya Ma'hadil Haram itu. Kalau punya mudarris seperti ini. Kasihan. kasian nah, kasihan juga Umul Kuro bisa meluluskan seorang magister seperti ini. Kasihan menurunkan mutunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwan di antara bentuk eh, tuduhannya di sini nampaknya dia ingin membantah Syekh Hani Ketika Syekh Hani mengatakan bahwa asatidah yang bersama Luqman Ba'abdu itu uh, adalah lulusan Universitas Islam Madinah. Nah, wah, dia marah-marah dengan ucapan ini. Nah, eh, barakallahu Bentuk kemarahannya dia tuangkan dengan ucapannya. Ya, وهذه ليست مزيه لهم على غيرهم. Ini keberadaan asatidah yang bersama Lukman Ba'abdul lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya, Anda sendiri nggak tahu redaksi yang diucapkan oleh Syekh Hani yang dia sebutkan ini nggak tahu di mana, apa persis seperti itu perlu ditasabut. Nah, tetapi dia lanjut mengatakan bal aksarul ikhwah as-salafina hunaka min khirrijil jami'al Islaminya. Sekarang anak ingin ngajak antum bareng-bareng nih menerjemahkan. Khawatir anak salah ya. Bal aksarul ikhwah. Apa artinya? As-salafiyin. Akhuna siapa antum namanya? Yahya dari Yahya dari Solo mengatakan bahkan kebanyakan ikhwah salafiyin di sana ya. Ini terjemahan versi Akhina Yahya Sulu. Nah. Nah, entar dulu khawatir antum salah. Bahasa Arabnya aslinya bal aktsarul ikhwa salafina hunaka. Nah. Itu apa artinya? Hmm. Bahkan kebanyakan al-ikhwas salafina saudara-saudara kita salafi gunakan di sana begitu siapa namanya Fauzan dari dari Weru Yahya dari Solo Fauzan dari Weru mau minta satu yang dari Semarang nah, nah coba yang dari Semarang Abu Fajar apa artinya bal aksarul ikhwa as-salafiyina hunaka Hmm. Bahkan kebanyakan ikhwan salafi di sana dari Semarang, Jogja sekarang. Mana Jogja? Siapa yang mewakili Jogja? Hah? Oh, jangan tingkatan Ustaz Abu Umar, jangan. Jogja, Jogja. Yang benar jawabannya magister loh. Nah, siapa yang mewakili Jogja? Ada nggak Jogja? Biar lengkap Joglo Semar. Ada Jogja. Ada yang berani dari Jogja? Syaratnya bukan Ustaz. Kalau Ustaz takut salah saya. Ada. Yang dari Jogja angkat tangan coba. Yang dari Jogja aja. Yang dari Jogja. Ya antum coba antikin. Bal aksarul ikhwa as-salafina hunaka. Bahkan kebanyakan ikhwa salafin sana. Iya. Solo, Joglo, Semar. Semarang sudah, Jogja sudah ditambah Waru satu. Semuanya sama terjemahannya. Bahkan kebanyakan. Kebanyakan itu mayoritas. Bahasa Arabnya aksar. Iya kan? Kebanyakan ikhwah salafiyin di sana, di Indonesia, min khirijil jamiah islamiyah adalah lulusan jamiah islamiyah. Ini jujur atau dusta? Hah? Saya mau tanya antum. Antum yang ada di sini lulusan jamiah islamiyah mayoritasnya Nah. Ya subhanallah. Nah. Mahalnya sebuah kejujuran dari seorang magister. Barakallahu fikum. Dia mau menyebutkan bahwa ini bukan kelebihan Lukman Ba'abdud yang bersamanya di atas pihak yang lainnya. Tidak. Bahkan kebanyakan ikhwan, mayoritas ikhwan salafin di Indonesia sana, adalah lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya subhanallah. Nah, ada kadhib. Anda mencoba menetralisir coba. Tak cari kemungkinan yang terbaik. Mungkin maksudnya bukan ikhwan. Keumuman. Tetapi asatidah. Para da'i bahwa mayoritas ikhwah salafin yakni para dai-nya di Indonesia adalah lulusan Jamiah Islamiyah. Saya katakan yang ini pun nggak benar. Lulusan Jamiah Islamiyah bisa dihitung dari kalangan ustaz ya Kalau mau lihat dai-dai salafin yang benar-benar salafin ya waktu daurah di Al-Ansor itu Jogja kurang lebih 500 hampir 600 peserta. Para dai dan ustadz di daurah masyaikh Ma'ad Al-Ansor Jogja yang lulusan Jamiah islamnya bisa dihitung. Ya. Sudah kita hitung insya Allah masuk di dalamnya Jauhari dan Naim. Ya. Bukan hanya Ustaz Usama, Ustaz Omar, Ustaz Abdul Muti Sutarman, Ustaz Raifi. Tidak hanya itu Ustaz Muhammad Rizal. Tidak hanya itu. Tak hitung semuanya. Nggak pantas untuk dikatakan mayoritas. Anak bingung nih. Kira-kira Eh, takwil apa yang mungkin dibenarkan. Ya, supaya kita bisa jadi ahli takwil. Nah, barakallahu fikum. Lah, karena seperti ini, ya subhanallah. Nah. Rupanya si penerjemah ini pintar. Si penerjemah agak pintar. Nggak tahu saya lulusan dari mana itu. Oleh penerjemah dalam terjemahan yang diedarkan oleh mereka, kata mereka adalah ini bukanlah keistimewaan yang membuat mereka lebih di atas selain mereka. Karena banyak ehwa, banyak ikhwah selain mereka juga merupakan lulusan Universitas Islam Madinah. Nah, perhatikan terjemahannya dengan terjemahan ikhwan-ikhwan Jugulus Mar tadi. Ya. Kata penerjemah karena banyak ehwa. Tadi bahasanya kasir atau aksar. Aksar. Aksar itu artinya banyak atau mayoritas mayoritas, kebanyakan gitu bahasanya. Orang Indonesia beda enggak antara banyak dengan kebanyakan ikhwan? Beda kan orang Indonesia? Antum semua KTP-nya Indonesia. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi kita bicara lumer ini jangan tegang-tegang. Nah, karena saya lihat masih kekanak-kanakan. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum diartikan banyak ikhwah selain mereka. Dihilangkan kalimat aksar, ya. Dihilangkan pula kalimat salafiyin. Pinter ini. Kalau banyak ikhwah, ikhwah luas. Semua muslim ikhwah kita kan saudara kita. Ya banyak. Lulusan Jamiah Islamiyah Hidayat Nur Wahid mungkin ya. Kalau di Ambon Krom Ibrahim itu yang kenal kan. Ustaz Ikram Ibrahim, terus siapa lagi yang lulusan Jamiah islamnya orang-orang BKS dan yang lainnya. Ya. Orang-orang wahda Islamnya yang khawarij itu juga banyak lulusan Islam. Jadi pinter dia. Penerjemah ini pinter. Nah. Penerjemah plus. Ini. Banyak ikhwah selain mereka untuk menggantikan kalimat bal aktsarul ikhwa as-salafiyin. Dengan kalimat as-salafiyin berarti hizbiyin nggak masuk hitungan. Ya. Dengan kalimat aksar menunjukkan mayoritas bukan banyak. Ini penting ya ikhwan. Karena kalau kita yang salah begini, waduh, habis-habisan sudah. ini menunjukkan Imma Abdul Hadi. Karena ini tulisan atas Abdul Hadi. Imma dia Abdul Hadi. Seorang yang mudah berbicara tanpa ilmu. Satu. Sehingga berani dia mengatakan bahwa mayoritas ikhwah salafin Indonesia adalah lulusan jamiah Islamiyah. Ya. Barakallahu fikum. Imma dia orang yang suka berbicara tanpa ilmu, tanpa tatabut. Atau lebih parah lagi, maaf-maaf saja, disisipin dusta. Ya. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang memberikan informasi ini adalah kezabin. Ahlahuma murrun. Kemungkinan termanisnya, terbaiknya itu tetap pahit kalau dirasakan. Barakallahu fikir. Ikhwan fiddin, azan ya Allah ini yang saya sebutkan tadi masalah-masalah yang cukup lucu. Berikutnya apa tema kajian kita hari ini? Hmm? Sekelumit mengenal atau mengenal sekelumit Abdul Hadil Umairi pemateri di Masjid Agung Karanganyar pada hari ini. Nah, berikutnya ini dia mau membantah ucapan Syekh Hani bahwa daurah-daurahnya Lukman Ba'abdu itu terhubungkan dengan para masyaikh sunnah. Dan tidak ada hubungan apapun dengan orang-orang yang memiliki syubhat atau orang-orang yang gak jelas atau hizbiyin tulafiyin. Nah, barakallahu fikum. Syekh Hani insyaallah memaksudkan dengan ini adalah daurah-daurah Jogja. Jogja Bandul, ya, yang setiap tahun diadakan itu. Bahwa daurah-daurah tersebut selalu terhubungkan dengan masyayikh. Mau ngadakan daurah kita minta izin, minta bimbingan, arahan dari Syekh Rabi, Syekh Ubay. Siapa yang mau kita undang? Gak sembarangan. Siapa yang mau kita undang ke Indonesia? Maka itu atas rekomendasi para masyayikh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, dia memahaminya secara mutlak. Nih, mau bukti bahwa daurahnya Lukman Babdu itu ada yang berhubungan dengan Hizbiyin. Nah, ada daurahnya Lukman Babdu yang berhubungan dengan Hizbiyin, kata dia. Apa itu? Dia sebutkan di sini daurah Lukman Babdu di Malaysia, katanya. Daurah Ba'abdu, eh, Lukman Ba'abdu di Malaysia dia sebutkan bahwa Lukman Baabdu datang mondi undangan eh, datang ke Malaysia ke Jami'at al-Madinah al-Alamiyah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Madinah International University. Nah, betul memang. Saya datang ke Malaysia pertama kali datangnya mengisi kajian itu di Kuala Lumpur di universitas ini. Betul. Nah, kemudian dia sebutkan bahwa eh, panitia eh, mana itu teks terjemahannya? Hmm? Nah, pamfletnya diterjemahkan dalam bahasa Arab bahwa panitia daurah ada terjemahnya enggak? Terjemahan ceramahnya di Mary. Baca dari laptop ini. Nah, Nah. Dia sebutkan bahwa dakwah Lukman punya keterkaitan dengan orang-orang tidak jelas yang primplan dan para hizbiyin itu sauriyin. Sauriyin itu artinya para pemberontak. Ya. Sauriyin itu artinya para pemberontak. Bukti hal itu adalah sebagai berikut. Satu, dia pernah datang ke Malaysia, Kuala Lumpur, di Yayasan at taim pelaksana acara. Perhatikan kalimat pelaksana acara. Nah, pelaksana acara tersebut adalah seorang yang bernama Fathul Bari. Perhatikan kalimat pelaksana acara. Seorang hizbi yang menjadi anggota di salah satu partai politik AMNU juga terpilih di parlemen. Perhatikan kata-kata pelaksana acara Kedua, eh, apa namanya seorang yang terpilih di parlemen ya barakallahu kemudian dia juga pernah datang ke Malaysia Kuala Lumpur di Universitas Al Madinah Internasional ya sebuah universitas yang didukung oleh Jamiat Ihya Turad kedatangan dia di Malaysia adalah pada tanggal 17 Jumadil Awal atau 21 April 2011. Nah, pada publikasi acara tersebut mereka mencantumkan nomor telepon Fathul Bari. Nah, Fathul Bari yang menyusun agenda daurah. Nah, Fathul Bari yang menyusun agenda daurah. Masya Allah. Perlu diketahui ya ikhwan, dan ini sudah dibantah oleh ikhwan Malaysia sendiri. Kata Ikhwan Malaysia ini adalah dusta. Pelaksana daurah adalah kami, disebutkan dua nama. Abu Muhammad Qamaruz Zaman dengan Al-Akh Sabri dari Johor dua-duanya. Daurah itu intinya sebenarnya adalah di kota atau di negeri Johor. Ya, di salah satu masjid besar di sana, entah itu masjid agung ataukah masjid raya atau apa, yang jelas masjid besar diadakan di masjid itu. Karena saya itu landingnya di Kuala Lumpur, dimanfaatkan di Kuala Lumpur untuk ada taklim. Sementara dua ikhwan panitia ini nggak kenal siapa yang bisa dijadikan sebagai uh, penghubung di Kuala Lumpur, bukan panitia. Siapa yang bisa dijadikan penghubung di Kuala Lumpur? Cari-cari muncullah nama Fathul Bari. Fathul Bari ini orang lulusan Jamiah Islamiyah. Saya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya saya tahu diundang untuk berbicara tentang terorisme di Johor. Nah, kemudian Ustaz kita manfaatkan nanti di Kuala Lumpur ada di dua tempat. Ada namanya Majlis Taklim atau Yayasan At-Taklim. Yang kedua di Mediu, Madinah eh, apa namanya International University. Anda percaya ikhwan Fadl silahkan. Sampai di situ muncul pamflet nama Fathul Bari. Sebelum saya berangkat menjelang ya sehari dua hari berangkat ke Malaysia, Anda tanya siapa ini Fathul Bari? Ini saat nanti kalau sudah sampai Malaysia saya akan ceritakan lengkapnya. Sudah, nabas. Anak berangkat ke Malaysia, sesampainya di situ saya tanya, siapa Fathul Bari ini Ustaz? Dia lulusan Jamiah Islamiyah Eh, kami memang berharap dia ini menjadi Ustad di Malaysia. Perlu antum tahu, Ikhwan Salafin belum punya seorang Ustad di Malaysia. Mereka harus mendatangkan dari Indonesia. Secara bergantian Ustad ustadz tiap dua bulan sekali kurang lebih. Kurang lebihnya dua bulan sekali datang ke Malaysia. Mereka belum punya Ustad Salafi. Nah, betapa senangnya ketika ada seorang lulusan Jamiah Islamiyah. Nah, memang penampilannya sunnah, tapi orang ini Ustaz, dia terlibat dalam organisasi ilmuwan muda Malaysia. Apa itu organisasi ini? Eh, organisasi ini adalah uh, organisasi yang berafiliasi ke partai AMNO. AMNO itu apa? Partai politik pemerintah yang berkuasa. Nah, Lah kalian kok menghubungin dia? Kenapa? Anu Ustaz, kami pernah minta nasihat kepada Syekh Abdullah Mar'i. Perhatikan baik-baik. Kami pernah minta nasihat kepada Syekh Abdullah Mar'i uh, tentang orang ini dan beliau menjawab, cobalah didekati dan dinasehati. Kalau Anda punya kesimpulan, salah nasihat itu. Tapi semua sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Dan memang yang melobi tempat di Yayasan Taklim dan Universitas tadi memang Fathul Bari yang melobi tempat berjalanlah acara itu. Nah, barakallahu fikum di dua tempat tersebut. Dan saya sampaikan kepada eh, panitia bahwa kedatangan saya dan perjumpaan saya dengan Fathul Bari ini tidak boleh sekadar perjumpaan. Harus ada majelis nasihat. Nah, sebagaimana diamanatkan atau dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Mar'i menurut keterangan mereka. Harus ada. Saya nggak ingin terjadi fitnah di Bali ini. Sudah. Terjadilah majelis nasihat itu di negeri Perlis, negeri Malaysia paling utara insya Allah. Di malam terakhir, dia datang, Fatul Bari menemui saya di tempat saya tinggal, kemudian mulai jam 12 malam hingga jam 3 malam. Nasihat. Nah, 3 jam. Dalam keadaan sudah capek seharian penuh saya mengisi kajian-kajian sampai selesai ada tamu ini tuh jam 12 malam mulai nasihat. Dan anak minta ikhwan Malaysia untuk hadir panitia, hadir kalian sebagai saksi. Inti nasihat selama 3 jam itu dua perkara. Permasalahan pertama adalah keterlibatan dia dalam organisasi ilmuwan muda Malaysia. Jadi nggak benar kalau dikatakan dia terpilih di parlemen Gadib. Sampai hari ini, sejak hampir empat tahun yang lalu, sampai hari ini Fatul Bari belum terpilih sebagai anggota parlemen. Apalagi pada waktu saya datang, sebatas anggota organisasi ilmuwan muda Malaysia. Kalau di Indonesia seperti ICMI. Dulu partai yang berkuasa ya, punya organisasi ini kan, ICMI. Di sana punya ilmuwan muda Malaysia. Saya mulai duduk menghargai dia dengan harapan dia menjadi baik. Kenapa antum terlibat di situ? Dia jawab, Ustaz, sebenarnya ini peristiwanya terjadi setelah peristiwa 11 September WTC, iya. Nah, terjadilah tuduhan teroris terhadap kami beberapa dai di Malaysia. Kami disarankan untuk menepis tuduhan teroris tadi, masuklah ke dalam anggota ilmuwan muda ini. Sehingga sifatnya darurat Ustaz. Kami ikut di sini. Saya mencoba mencoba menasihati dengan baik. Barakallahu fiqh, saya bilang. Kita di Indonesia juga dituduh ketika peristiwa pasca 11 September itu, ya, tuduhan kepada kita juga ada. Bahkan beberapa ustadz kita sempat ditangkap. Ustadz Salman di Bali, ya, dibawa kantor polisi gara-gara peristiwa bom Bali. Kemudian juga kalau nggak salah ustadz kita Ustadz Mahmud di Banjarnegara ya, pernah ditahan. Nah, Barakallahu fikum dan beberapa tempat lain saya ceritakan. Tapi alhamdulillah asatidah di Indonesia menepis semua itu dengan amalan, kaulan wa amalan. Mereka berceramah, muhadharah, dauro tentang bahayanya terorisme. Mereka menulis dalam buletin, majalah dan yang lainnya tentang bahaya terorisme dan khawarij. Hari demi hari tuduhan itu hilang. Dan alhamdulillah pemerintah jadi tahu Siapa itu salafiyin dan siapa mereka khawarij. Alhamdulillah. Nggak mengharuskan ustadz-ustadz di Indonesia ikut dalam kegiatan partai atau organisasi yang ada kaitannya dengan partai. Dia diam. Kedua, Barakallahu Fik. Karena dia seorang lulusan jamiah Islamnya, saya mencoba dialog dengan baik. Dengan hudu, dengan tenang. Saya tanya kepada antum ya akhi Fatul Bari. Uh, Antum tadi menyebutkan bahwa terpaksa, darurat sifatnya. Masuk ke sini karena tuduhan teroris kepada antum. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Tuduhan itu masih berlaku hingga hari ini? Tahun 2011 waktu itu? Masih sampai hari ini antum dituduh sebagai dai teroris? Enggak Ustaz, sudah selesai. Baik. Bukankah antum insya Allah belajar kaidah atau kaidah fikih yang mengatakan bahwa ad-darurah tuqaddar biqadariha. Bahwasanya sesuatu yang hukumnya darurat itu dibatasi oleh uh, kadarnya. Dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak bisa ad-daruratu bihul mahdurat bahwasanya perkara yang darurat membolehkan perkara yang dilarang untuk dilakukan itu bersifat mutlak tidak kalau status daruratnya sudah tidak ada, ya sudah berarti selesaikan. Iya, saya tahu itu, kaidah itu. Bahwa darurat itu harus ditinjau dan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Kalau kadar darurat sudah hilang, maka hukum itu berubah kembali kepada hukum asal bahwa itu adalah haram. Iya, berarti sudah. Anda nasihatkan antum untuk tinggalkan politik. Iya, jazakallah khair. Anak ini mau umroh sebentar lagi. Saya mau berjumpa dengan Syekh Rabi. Sebelumnya dia mengatakan sebenarnya saya ikut dalam ini berdasarkan fatwa Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Dia mengucapkan fatwa. Mau tidak mau dialog harus ilmiah kan. Gak mungkin saya mengatakan itu fatwa batil tiba-tiba. Yang berfatwa Syekh kita. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Saya nggak punya data menyatakan ini dusta. Taib ana berdiskusi. Betul katakan kenapa Syekh Muhammad berfatwa? Inilah hukumnya apa? Ya karena darurat. Tadi antum sudah menjawab bahwasanya sudah tidak ada lagi tuduhan tersebut. Berarti fatwa tersebut sudah nggak boleh diamalkan lagi sekarang. Dia mengucapkan terima kasih dan dia berjanji mau umroh, ingin berjumpa Syekh Rabi dan uh, Syekh Muhammad Bazmul. Alhamdulillah. Harapan saya dia mau rujuk bisa jadi ustadz salafi di Malaysia. Nggak perlu lagi mendatangkan dari Indonesia. Poin kedua dari dialog selama tiga jam itu adalah tentang Ihya Turath baik jam Ihya Turath yang ada di Kuwait ataupun Turathiyun yang ada di Indonesia seperti Yazid Jawas, Abdul Hakim Abdad, eh, dan yang semisalnya Abu Nida termasuk karena saya mendapat berita dia beberapa kali mengirim anak-anak Malaysia belajar di Pondok Ibn Baz. Jogja milik atau orang-orangnya Bunida sana. Saya nasihatin siapa Bunida, apa itu Ahyaturah, siapa Yazid, siapa Abdul Hakim. Bicara panjang lebar. Ya, hampir tiga jam itu tadi. Dialog pertama tentang politik mungkin kurang lebih satu jam tentang politik tadi. Kemudian hampir dua jam itu tentang Ahyaturah. Tidak ada satu kata pun dari saya yang dia bantah mengatakan tidak atau mencoba mendebat sama sekali tidak ada. Iya, iya, iya. Jazakallah khair. Iya. Saya mau umroh mau jumpa Syekh Rodi. Masya Allah. Nah. Keluar dari majelis itu saya akan berangkat dari Perlis ke Johor. Malam itu juga jam 3.04 saya keluar dari rumah itu atau dari hotel tersebut ke bandara. Di perjalanan itu Ikhwan-Ikhwan Malaysia tanya, bagaimana Ustaz? Apa boleh kami belajar kepada Fathul Bari? Saya jawab, tidak boleh. Sampai dia mewujudkan taubatnya. Benar-benar meninggalkan keterlibatan dalam organisasi tersebut. Dan berlepas diri dari Ihya Turat dan Hizbi. Tidak boleh belajar. Kita tunggu. Nah, selepas, eh, selepas itu saya datang yang kali kedua. Saya tanya bagaimana Fathul Bari? Sudah meninggalkan ilmuwan muda Malaysia? Jawabannya belum Ustaz. Khalas. Nah. Dia seorang hizbi. Ya, tinggalkan dia dan saya berbicara di majlis. Bukan sekali dua kali saya berbicara tentang Fathul Bari. Orang Indonesia pertama yang mentahzir Fathul Bari adalah Luqman Ba'abdu. Sebaliknya ikhwan Malaysia salah satu mereka menyampaikan e, nasihatnya kepada Dulkornain tentang Fathul Bari melalui orang dekatnya ya. menasihati Dulkornain melalui orang dekatnya tapi dia tidak peduli Dulkornain bahkan Ahmalisia ini tadi berjumpa dengannya di Jogja menasihati hati-hati Fathul Bari itu hizbi ya dijawab oleh Dulkornain saya tidak mau mendengarkan ini semua dia berjanji mau meninggalkan amnu. Subhanallah. Nah, dan kita percaya ucapan ikhwan Malaysia ini. Nah. Ikhwan fiddin azani Allah Iyakum. Melengkapi data ini bahwa Luqman Ba'abdu berlepas diri dari hizbiyin. Nah. Dan bahwasanya yang mengundang itu bukan hizbiyin, sikap Ikhwan Malaysia yang menjadikan Fathul Bari sebagai kontak person di Kuala Lumpur saya katakan salah. Itu pun mereka melakukan sikap tersebut berdasarkan nasihat Syekh Abdullah Mar'i sebagaimana mereka ceritakan. Saya katakan salah, tapi sudah terlanjur semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal setelah itu entah beberapa bulan atau setahun sesudahnya, saya menerima undangan dari Madinah International University sebagai salah satu pemateri dalam sebuah acara seminar di sana. Maka saya jawab, ya, disebutkan pematerinya siapa saja, di tempat yang pertama saya isi. Ini biar Abdul Hadir Umairi tahu. Ya apa sebenarnya yang terjadi. Nah, setelah itu barakallahu fikum saya jawab melalui ikhwan Malaysia bahwa saya tidak bisa dan tidak akan eh, tidak akan memenuhi undangan mereka. Disampaikanlah kepada panitia. Panitia telepon saya. Ustaz kata ikhwan Malaysia, panitianya mau telepon langsung, fadhol, telepon. Ustaz saya mendengar uh, Ustaz tidak mau memenuhi undangan kami. Kenapa Ustaz? Ya. Saya bilang ada dua alasan. Benar, saya tidak mau memenuhi undangan kalian. Pertama adalah tempat yang antum sebutkan itu, Mediu itu tadi, singkatan dari Madinah International University, itu adalah tempatnya hizbiyin. Kedua, beberapa materi yang antum sebutkan bersama saya itu adalah hizbiyin. Siapa Ustaz? Nah sebutkan antara lain Dr. Muhammad Khalifah Ad-Damimi. Itu seorang hizbi yang sudah ditahdir oleh ulama di Madinah. Terhentilah dengan itu. Wa subhanallah bifadlillah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian dengan tahdir terhadap Fathul Bari dan universitas tersebut Berapa banyak ikhwah Malaysia yang dulu adalah murid-muridnya Fathul Bari. Belajarnya sama Fathul Bari. Menghadiri kajian-kajiannya. Sekarang lepas dari Fathul Bari taubat. Bifadulillah. Tidak sedikit dari ikhwah Malaysia. Yang seperti itu. Nah. Ikhwanifiddin fiddin azani Allah Atau setidaknya sebagian mereka tidak tahu siapa Fathul Bari bahwa ternyata dia ada seorang hizbi. Walhamdulillah. Nah, ini anak katakan termasuk kedustaan-kedustaan Al-Umairi dan orang-orang yang bersamanya. Nah, kalau kehadiran saya yang pertama karena ketidaktahuan. Dan saya tebus ketidaktahuan saya itu tadi dengan proses nasihat kepada Fathul Bari dan yang kedua tahzir terhadap Fathul Bari dan yang ketiga penolakan undangan dari universitas tersebut dan yang keempat tahzir terhadap universitas tersebut sekaligus pemateri-pematerinya. barakallahu fikum. Dan itu diketahui oleh ikhwan Malaysia. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum Berbeda dengan Dul Dulkornen yang diundang ke Jepang oleh orang-orangnya Yazid dan diundang ke mana? Korea juga oleh orang-orangnya Hizbin. Sampai saat ini kita belum pernah mendengar dari dia takdir terhadap panitia. Kalau itu memang murni panitianya Hizbin. Nah, barakallahu fikum. Dan sampai hari ini saya secara pribadi belum pernah mendengar tahdir dari dia kepada mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa tuduhan yang lainnya yang semisal dengan ini. Nah. Bahwa difahami dari Luqman Ba'abdu ada pemahaman takfir kata Al-Umairi dalam tulisannya ini. Salah satu bukti apa bahwa pada Luqman Ba'abdu ada pemahaman takfir disebutkan bahwa dalam bukunya mat ya mat mereka adalah teroris dia tidak membantah permasalahan bom bunuh diri yang dibela oleh Imam Samudra dalam bukunya Aku Melawan Teroris. Nah, padahal di situ Imam Samudra mengucapkan syubhat yang sangat besar yaitu bahwasanya pelaku bom pelaku bunuh diri Ya, disebutkan bahwa Imam Samudra di sana membedakan antara operasi mencari mati syahid dengan bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri haram karena pelaku eh, bunuh diri itu tempatnya di neraka dan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, ini dibiarkan oleh Lukman Babu tidak dibantah, menunjukkan bahwa Lukman Babu berpaham takfir. Naam. Allah musta'an. Ya ikhwan, ini terburu-buru. Terlalu apa ambisius ya. Ambisinya terlalu menggebu-gebu untuk membantah. Perlu diketahui sebenarnya kalau Dzulkarnain dan ana yakin sumber berita ini adalah Dzulkarnain dan yang bersamanya. Nggak mungkin Abdul Hadi Umairi tahu buku umat. Bisa baca apa dia? Nah, nggak bisa. Sumbernya dari mereka. Nah, ketahuilah bahwa terkait dengan apa yang saya tuliskan di buku mat sudah saya sebutkan dalam mukaddimah. Ya. Saya akan bacakan secara ringkas eh, apa yang tertulis dalam mukaddimah buku mat. Nah, dalam mukaddimah buku mat itu saya mengatakan dalam edisi ini kami belum menyebutkan bantahan secara langsung dan detail terhadap kesalahan dan kebatilan Imam Samudra dalam hukum jihad. Yaitu antara lain hukum inrimas dalam kurung jibaku belum saya sentuh. Bagaimana hukum indrimas dalam pandangan ahli sunnah. Kedua, hukum bom bunuh diri. Hukum membunuh sipil dan wanita dalam perang. Dan sekian masalah lainnya lagi. Termasuk juga tentang bantahan atas argumentasi-argumentasi tentang bom Bali yang ia bawakan. Insya Allah tentang hal-hal itu semua akan kami bawakan dalam edisi kedua. Nah, kalau seandainya seorang magister yang benar-benar magister, ya, biasa menulis disertasi, itu nggak keburu, teliti dulu. Ya. Kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, kepada para informennya itu bilang, coba-coba kamu baca di mukodima. Biasanya penulis itu punya mukodima. Menggambarkan tentang bukunya yang sedang dia tulis ini apa. Kalau dia seorang magister. Ya. Ini sekali lagi menurunkan kredibilitas umul kuro. Nah, nah menurunkan kredibilitas umul kuro dan Ba'hat al-Haram Mekah punya mudaris seperti ini. Kalau dia seorang yang biasa menulis ilmiah, Gak keburu dia. Coba-coba. Setiap buku itu biasanya ada kata pengantar. Ada mukaddimah. Baca dulu di mukaddimahnya. Jangan terburu. Sengaja saya Lukman Badu tidak menulis bantahan tentang e, beberapa masail terkait jihad itu sendiri yang diklaim oleh Imam Samudra, termasuk masalah jibaku dan kemudian hukum bom bunuh diri karena akan dibahas nanti pada edisi kedua insya Allah. Yang kada Allah masyafal, terbitnya buku mat ini disusul oleh terbitnya bukunya Abdul Zulfidar Akaha. yang kemudian saya tersibukkan untuk membantah buku siapa teroris siapa khawarij karya Abdul Zulfidar Agahab. kemudian muncullah buku kedua yang berjudul menebar dusta membela teroris Khawarij. Ini yang membuat tertundanya penulisan edisi kedua. Nah, barakallahu fikum. Lah masa karena katakan tidak ada rencana menulis edisi kedua. Lumrah seorang mengkritisi sebuah buku tidak mencakup semuanya. Lumrah mungkin keterbatasannya, keterbatasan penulis, bisa ya keterbatasan ilmiahnya keterbatasan waktunya dilengkapi oleh yang datang berikutnya kalau Dul Dulkornen dan yang bersamanya adalah orang yang cinta salafi orang mencintai orang yang membantah khawarij akan dilengkapi ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menulis kitab salah satu judulnya Irwa'ul Ghalil dalam buku Irwa'ul Ghalil disebutkan oleh Syekh Al-Albani Eh, saya tentang sanad ini saya belum menemukannya. Nanti di halaman berapa lagi saya belum mendapatkan uh, sanadnya atau kitabnya. Maka Syekh Saleh Al Syekh menulis kitab yang temanya adalah tahrij beberapa hadis yang belum ditemukan oleh Syekh Al-Albani. Imam Al-Albani. Ya. Tahrij beberapa hadis yang belum sempat ditemukan oleh Syekh Al-Albani keluar buku yang bermanfaat. Bukan kemudian menjatuhkan syekh, enggak. Nah, setidaknya kalau benar Luqman Ba'abdu belum menulis tentang itu atau sama sekali tidak membantah terkait poin-poin ini tadi, Anda menulis atau ingatkan saya dan seterusnya. Ketika muncul bukunya Abdul Zulfi dan Akaha, Siapa tadi siapa khawarij? Masya Allah. Ustadz-ustadz membantu saya. Ada yang telepon, ada yang SMS, ada yang ketemu jumpa memberikan bantuan catatan-catatan. Peduli. Ya. Peduli terhadap saudaranya. Dan saya ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan asatidah tadi. Nah, ya. yang membantu bahu membahu bukan dicari-cari dengan dipaksa ya, dipaksakan mencari kesalahan dan kekurangannya tidak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum itulah sekelumit tentang tulisan uh, apa namanya Abdul Hadil Umair yang belum jadi doktor terkait dengan tulisannya yang berjudul dakwah Lukman di Indonesia. Masih ada terkait dengan itu Abdul Hadid Umairi di Indonesia. Bagaimana Abdul Hadid Umairi dalam dunia internasional atau dalam pandangan di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan ya. insya Allah dalam uh, pertemuan berikutnya bismillah taala ada waktu sejenak mungkin uh, Ustaz nah Ustaz Ayib ingin apa uh, juga akan menyampaikan satu dua permasalahan بإذن الله تعالى تفضل نعم